Apakah boleh menabung uang ke bank yang tujuannya untuk pergi haji? Apakah boleh haji ikut pemerintah sementara ONH-nya disetor terlebih dahulu ke bank pemerintah dan uang tersebut dikelola oleh bank? Yang tidak jelas untuk apa uang itu digunakan seperti untuk dibungakan dan lain-lain. Di sini ada dua masalah. Masalah yang pertama, menabung untuk haji di bank bukan menyetor untuk naik haji ke bank melalui jasa pemerintah. Kalau yang pertama jelas tidak boleh. Yang pertama jelas tidak boleh. Gitu. Ya. Karena dia menabung di bank. Tabung di tempat yang lain yang tidak yang bukan bank. Ribawiyah Yang kedua, pada hakikatnya dia membayar haji ke pemerintah. Hanya pemerintah menyalurkannya melalui bank-bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Ini sama seperti gaji-gaji kaum muslimin yang mereka ambil melalui bank-bank tertentu. Demikian juga pembayaran-pembayaran telepon eh, dan lain-lain. kita kaum muslimin telah terjerat oleh bank sedemikian kuatnya. Tidak ada satupun celah yang ditinggalkan oleh bank, melainkan ia ada di situ. Sehingga untuk keluar mutlak diperlukan pengganti. Pengganti dari bank itu atau yang sekarang dengan nama bank-bank Eh, syariah. Tetapi harus dibina secara syar'i. Juga harus sesuai dengan kebutuhan kaum muslimin. Lengkap ada ATM-nya dan seterusnya dan seterusnya. Kalau tidak, maka kita akan selalu berhubungan dengan bank dalam sifat yang darurat. Misalnya transfer uang mengambil gaji atau pembayaran-pembayaran tertentu telepon atau kita menerima cek atau setoran haji bagi yang ikut dengan kepada eh, memberikan ibadah haji melalui uh, pemerintah kalau tidak ada jalan lain Maka tahap pertama untuk menghindar dari bank, tidak boleh nabung di bank dan jangan menabung di bank. Kedua, jangan bekerja membantu bank. Bekerja di bank, hatta sebagai satpamnya. Yang ketiga, mempersempit gerak perekonomian bank dengan mendirikan bank-bank syariah. Bank-bank yang tidak ribawi, Yang keempat, menggerakkan kaum muslimin agar berusaha memutarkan uangnya dengan cara berdagang umpamanya bagi mereka yang berdagang. Ada dua cara yang sangat menarik sekali dalam dunia perdagangan yang biasa berkembang menurut adat kebiasaan manusia yaitu syirkah kongsi dan mudarabah bagi hasil. Sebelum diutus Rasulullah SAW, cara seperti ini pun telah ada. Karena muamalat itu adalah yang biasa terjadi di antara manusia. Islam datang mengarahkan mana yang terlarang saja, yang dilarang saja, yang tidak benar, yang merusak. Seperti jual beli secara riba. maka kalau kaum muslim bisa syirkah, bisa mudharabah. Sehingga uang itu beredar berputar. Sekarang pasar tidak dikuasai oleh kaum muslimin. Eh.